rahimakumullah Pada malam hari ini kita masih pada pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان Ada tiga perkara yang mana barang siapa mengumpulkan tiga perkara itu dalam dirinya maka dengan izin Allah ia akan merasakan manisnya keimanan. kata Nabi SAW yang pertama yaitu nama rasulullah ahabba ilaihi mimma siwahuma yakni Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya kemudian Berikutnya wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan yang mencintai seorang tidaklah sempat ia mencintai orang tersebut melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. كما يكره أن يكتب الكتاب yang ketiga adalah dia membenci untuk kembali kepada kufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyar muslimin rahimahullah dan telah kita bahas pada pembahasan yang lalu Bagaimana seorang muslim Terkait dengan kecintaan dia kepada Allah Dan juga kecintaan dia kepada Rasulullah SAW Yang mana seorang muslim Seorang mukmin dia memberikan kecintaan yang terbesar hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berikan mahabbahnya, kecintaannya yang paling besar tersebut hanya kepada Sang Khalik al yang menciptakan dan memberi rezeki kepadanya yaitu ya Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang-orang musyrikin yang mereka mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka mengatakan bahwa mereka mencipta mereka dan Allah namun di saat yang sama mereka menyembah berdoa bersujud memberikan ujian sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka mencintai sembahan-sembahan tadi berharap-berharap mereka apakah itu berupa patung-patung dipahat berupa tuan-tuan besar yang dikeramatkan atau pepohonan yang mereka agungkan sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin juga memberikan kecintaan mereka kepada berhala-berhalanya. Adapun seorang muslim, seorang mukmin, kecintaan terbesarnya hanya untuk Allah Taala. Hingga ketika ini sudah hadir dalam diri seorang dalam kondisinya kecintaan yang terbesar hanya untuk Allah Azza wa Jalla maka di saat itulah segala-galanya akan dia utamakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berikan hidupnya. Dia berikan umurnya jerih payahnya lemah dan letihnya di Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara mahabbah kecintaan adalah perkara yang amat sangat mendasar yang bisa menggerakkan seorang untuk kemudian mengorbankan segala sesuatu untuk yang dicintai mengorbankan bahkan sampai jiwanya kepada yang dia cintai dan kecintaan terbesar. Maka bangsa muslimin rahmani wa rahmatullah. Dia Allah subhanahu wa ta'ala dan yang paling berhak. Satu-satunya yang paling berhak atas kecintaan terbesar dari kita semua. Oleh karena itu kita melihat teladan dari para anbiya wa rasul para nabi dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala mereka mengorbankan jiwanya menghabiskan umur mereka waktu dan tenaga mereka untuk Allah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan tersebut telah mengalahkan segala kepentingan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala telah melebihi segala urusan apapun bentuknya. Selanjutnya perkara kedua yang harus kita bahas pula adalah dia mencintai seorang dengan dilandasi sebab kecintaan tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perangai kedua ini seseorang akan kemudian memilah antara orang-orang yang dia cintai dengan kecintaan yang benar yang landasannya adalah karena Allah misalnya dia mencintai saudaranya yang seiman, saudara yang muslim, atau nenek muslimah yang mencintai muslimah yang lainnya, landasnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mentauhidkan Allah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini pula dengan al-wala, sikap cinta dan menolong kepada orang yang sama kaum muslimin dan mukminin orang yang beriman satu sama lainnya mereka saling mencintai dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan sebuah keterkaitan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa kecintaan tersebutlah yang akan bertahan hingga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa sebutkan Al-Ahillahu yawma idin ba'duhum li ba'din aduun mereka yang dahulu dunia menjadi ahillah orang yang memiliki Kullatul bahasa Arab adalah kecintaan yang paling tinggi yakni antara dia dengan manusia yang lainnya memiliki hubungan yang dekat sebagaimana manusia ketika hidup dia punya orang-orang dekat dengannya yang dia cintai maka sebab kecintaan tersebut bermacam-macam antara satu dengan yang lain yang menjadi kebutuhan kecintaan tersebut sebab dan dasarnya itu berbeda-beda maka apa yang akan bertahan kecintaan mana yang akan terus ada hingga setelah habisnya langit dan bumi yakni kecintaan mereka orang-orang Perkara ketiga yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini kata beliau, wa ayah anda kufur dan ia membenci untuk kembali kepada kufur yang yafrahu an yuqdafa finnar sebagaimana ia membenci tidak senang dilemparkan ke dalam Paku. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah. Bila dua perkara yang disebutkan di awal Nabi SAW menyebutkan tentang perkara apa? Yang pertama kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Yang kedua kecintaan kepada manusia Yang dilandasi kecintaan kepada Allah maka yang ketiga di sini Nabi SAW menyebutkan bakal kebencian, ketidaksenangan kepada kekufuran. Maka di sini terdapat pengajaran dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa ketika seorang Muslim dia telah mengabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mengerti hak-hak Allah. Dia tunaikan dengan segenap jiwanya ibadahnya dia jaga untuk betul-betul ikhlas dia jaga sholatnya dia jaga doanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dia jaga sujudnya rukuknya, udhiyahnya berkorban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai konsekuensi kecintaan dia kepada Allah, kesungguhan dia dalam bertauhid, maka dia akan benci lawannya. Dia akan benci, tidak senang, tidak ridho kepada kufur. Oleh karena menulis penulis Hafizullah dalam penjelasannya bahwa dalam perkara ketiga ini adalah al-karabu syadidah. Kebencian yang memuncak, kebencian yang sama kepada apa? Kepada sikap atau perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu Maka seorang mukmin yang dia akan merasakan kecintaan atau kelezatan iman dalam kalbunya dia benci ukuran tersebut dengan kebencian yang paling besar dia tidak senang dengan ukuran tersebut dengan kebencian yang amat sangat besar hatta annahu la sebagaimana Nabi SAW mengistilahkan dalam hadis bencinya dia kepada kekurangan seperti ia benci untuk dilemparkan dalam api. Siapapun manusia bahkan hewan sekalipun dengan insting kehewanannya akan tidak mau dilemparkan ke dalam Tentunya manusia memiliki akal. Manusia menghargai jiwa, menghargai kehidupannya. Tidak pula senang berjebakkan ke dalam hati Tersentuh sedikit saja yang bisa menyebabkan sebagian anggota tubuhnya kepanasan, luka, lepuh, atau lebih dari itu tidak senang. Lantas bagaimana kalau sepanjang tubuhnya dilemparkan ke dalam ke dalam api itu dia lebih tidak senang. Demikian Nabi SAW mengibaratkan bencinya seorang muslim seorang bertauhid terhadap perbuatan kufur. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah Sesungguhnya di sini Nabi SAW tidak mendekatkan pemahaman kita bagaimana seharusnya seorang muslim yang telah mentauhidkan Allah terhadap kekufuran, terhadap kesyirikan, apa yang harus dia sikapkan atau diarahkan kepada perbuatan kufur tadi. Maka Nabi SAW mengibaratkan seperti seorang yang tidak senang Seorang yang benci dilemparkan ke dalam api maka begitulah dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim menyebutkan di antara sebuah kisah bagaimana orang-orang sebelum kita banyak di antara orang beriman sebelum kita berkorban dan keimanan mereka mendahulukan iman dibandingkan keselamatan jiwa. Mereka akan mendahulukan mereka mau untuk terjun ke dalam kebinasaan tetapi iman tetap dalam satu bagi mereka dibandingkan mereka selamat namun harus mengerjakan perbuatan kufur seperti saya masyhur Allah SWT sebutkan tentang ashabul hudud Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Buruj Qutila ashabul hudud annari dhatil waqud Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutina dalam bahasa Arab dari kata kota yaqtul artinya membunuh sehingga tidak ashabul uhdud bermakna binasalah ashab jadi para pembuat parit Allah sebutkan pada yang berikutnya an-nari dzatul yakni baik yang di sana telah dinyalakan api dan memiliki al-waqud dengan bahan bakar yang dulu itu sudah disiapkan oleh para pembuat pada kita. Inhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ketika mereka orang-orang telah membuat baik dulu di atasnya dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, mendengarkan dengan telinga mereka sendiri, berbuat sebegitu rupa kepada orang beriman. Allah Subhanahu wa taala dan wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Tidaklah mereka membuat suatu siksaan kepada orang beriman tadi illa an yu'minu billahi melainkan karena orang-orang tersebut yang dilemparkan ke dalam api ini beriman kepada Allah dan aziz yang maha pemuja Al-Hamid lagi maha terpuji ini sebuah kisah yang amat sangat agung yang dari Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut menceritakan kisah dalam Al-Qur'an al pasti ada pelajaran, pasti ada hikmah yang harus kita ambil darinya. Yang disitu disebutkan Rasul Iman Kisah tentang bagaimana mereka mempertahankan iman dan juga mereka mengorbankan jiwa mereka tidak mau untuk ikut dalam kekufuran, tidak mau ikut dalam kesyirikan, walaupun ancaman adalah kematian mereka. Sebuah tafiyatun roya, pengorbanan yang amat sangat menakjubkan dalam jalan keimanan. Maka saudara muslimin perhatikan yang Allah Wajib atas setiap orang yang beriman kepada Allah dan mereka tentang dalam imannya. Dia semestinya mengambil pelajaran dari kisah ashabul ukhud di atas. Kita Ma'asyur muslimin rahimani Allah rahmatullah Di masa kita hidup sekarang ini ujian keimanan antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Tetapi prinsipnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertahankan iman untuk menjaga agar iman tetap dalam dada sekalipun rasa terbakar menjadi api. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan pada surah Al-Buruj dalam kisah Ashabul Ukhdud ini bagaimana mereka-mereka yang dahulu menjauh kita lebih memilih kematian dibandingkan hidup di atas kesyirikan. Sehingga jangan sampai di antara kita menganggap ujian hidupnya keberatan dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling berat di dari dunia. Sehingga kalau ada yang menawar diri kepadanya, wahai bulan, wahai bulan, waktu itu dunia, aku akan berikan kepada dunia, tapi kufurlah kamu kepada Allah, wahai Bagaimana keyakinan keimanan ditukar dengan dunia yang pasti akan hilang dan sirna. Tidak pantas saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah keimanan dan tauhid yang ada dalam kalbu kita ini untuk kemudian dikorbankan dan dihilangkan hanya dikarenakan dunia dikarenakan kelaparan yang saat dikarenakan kehidupan yang sempit sesungguhnya telah ada orang-orang yang lebih besar ujiannya dibandingkan kita Bahkan seorang yang masih menyusui anaknya Seorang ibu yang masih menggendong bayinya Lebih pertahankan imannya dibandingkan ia hidup Memilih dia tabrak di atas iman Dibandingkan dia boleh hidup tapi harus mengerjakan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Saudara muslimin rahimani wa dari hadis di atas kita dapatkan banyak faedah. Di antaranya yang pertama adalah untuk iman. Manisnya iman. Yakni sebuah kelezatan yang sifatnya nafsiyah. Kelezatan yang sifatnya bantu tidak bisa dirasakan dengan panca indera kita. التي يجدها من توفر فيه هذه الفرصة yang akan dirasakan didapati oleh seorang yang memiliki perangai-perangai di atas. Apa tiga perangai yang harus dimiliki oleh orang yang ingin mendapatkan manusia iman? Yang pertama dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi selain keduanya yang kedua, dia mencintai manusia dilandasi karena Allah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Faedah kedua atau poin yang kedua ialah bahwa setiap orang yang beriman di antara sifat yang paling nampak dari mereka adalah mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman di antara sifat yang paling nampak dari mereka adalah kecintaan mereka kepada Allah. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama bahwa al disebut oleh Imam Al-Qayyim Taala dalam dunia beliau wa ibadatu rahmani ghaib hubbihi ma'a kulli 'abdihi huma dan seorang itu mengibari Ar-Rahman itu mengibari Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan puncak kecintaan dia yang ibadah Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang paling tinggi ma'abudi al tinggi bersama dengan yang merendahkan dirinya menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala huma kutban maka kedua inilah yang merupakan dua kutub dua peredaran seorang hamba yang beribadah kepada Allah dalam batinnya atau dalam kalbunya muncul ada dua hal tersebut cinta kepada Allah dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Faedah ketiga Kalau tadi para, para kamu ingin orang beriman mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala maka yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mencintai orang-orang begitu. Kama wa ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhum wa yuhibbunah Seorang mukmin itu Allah SWT sifatkan Yuhibbuhum Allah mencintai mereka wa dan orang yang mukmin tadi mencintai Allah Azza Jalla Sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Yang disitu pula seorang muslim seorang mukmin itu berlomba-lomba untuk apa? Untuk mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Wa fi ala man yaqiru sehingga dalam ayat ini juga terdapat sanggahan kepada orang yang meniadakan sifat cinta, sifat mahabbah dari Allah Azza wa Dengan beralasan kalau Allah punya sifat cinta, sifat mahabbah maka sama dengan makhluk. Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa bersifat merata. Tentu kita tidak bisa kemudian membelokkan makna sifat mahabbah ini kepada makna yang lain. Allah mengatakan Allah mencintai orang yang beriman dalam ayat yang lain Allah menyebutkan yang mau inna Allah hidup tawabi semuanya Allah mencintai orang banyak bertaubat wa yuhibbul mutatahirin Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Sekian banyak dalil di dalam Al-Quran Al-Karim menyebutkan Allah memiliki sifat muhabbah. Dalam bahasa Arab ada sebuah istilah lain شأنه yang تحب ولكن شأنه أن تحب Bukan hanya dicari itu adalah kamu mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala semata-mata tetapi dituju adalah engkau mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebatasnya hubungan antara seorang dengan manusia antara dirinya dengan orang lain dibangun di atas dasar yang benar manusia ketika hidupnya dunia semuanya diuji. Dia ini nanti di dunia akan dekat dengan siapa, mencintai siapa, membantu siapa, menolong siapa. Karena itu terkait dengan amalan dia. Terkait dengan amalan setiap hamba harus bertanggung dan yang akhir kiamat. Maka orang yang paling beruntung adalah siapa yang kedekatannya dengan orang lain, kecintaannya kepada manusia, landasnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia memiliki sifat mahabbah ilah cinta karena Allah, walwala min dan juga bersikap mau menolong kalau ada saudara yang kesusahan, kita lihat dia seorang muslim. Maka berdepan untuk menolong dan membantu. Ini sikap wala sikap loyal. Dan seorang muslim memiliki sifat al sikap menolong, membela, membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain yang terima sekali pesan terakhir wa anna min fawaid hana tajarrud dan sebutnya di antara faedah yakni ketika seorang memurnikan dan membersihkan kolbunya dalam urusan cinta dan benci ini dia akan merasakan manisnya keimanan kalbu manusia itu beredar dalam dua perkara mencintai sesuatu atau benci sesuatu dan tidak akan terkumpul tidak akan terkumpul terhadap satu perkara ada cinta sekaligus benci oleh sebab itu yang namanya an nazah wa tajarrud dia bersihkan cintanya dia ikhlaskan mahabbatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan dalam urusan al-karamah dalam urusan benci maka dia benci ukuran yang benci kesyirikan sebagaimana itu adalah merupakan kebalikan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan selesai pembahasan hadis yang ke-21 ini Bismillah wa Selesai pula kita dari membaca risalah tulisan yang ringkas yang ditulis oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Amanah Rabi bin Hadi Ibn Umair Al-Asfari Hafizahullah Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan ilmu yang disampaikan oleh penulis Hafizahullah sebagai pemberat keberadaan hasanah beliau dan juga menjadi ilmu yang nanti untuk kita semuanya. Ilmu yang bermanfaat terlebihnya menyangkut perkara keimanan, perkara tauhid yang akan membersihkan akidah kita, membersihkan keimanan kita dari segala macam kesyirikan. Dan juga akan membawa pembimbing kita dalam perkara al tiba Apa yang dimaksud ittiba? tiba adalah mengikut, mencontoh Rasulullah SAW. Yang namanya tiba itu adalah seperti apa Rasulullah SAW berjalan mengamalkan agama ini itu yang kita ikuti Rasulullah mengatakan A, kita ikut pendapat Rasulullah SAW. Itu namanya itibar. Tetapi kalau Rasulullah SAW mengatakan hukumnya A misalnya, tapi kemudian kita mengatakan hukumnya B, maka itu bukan itibar. Seseorang dikatakan mengikut ya sebab syariat mengikuti suatu kalau dia diberikan sesuatu di depannya ikutan dia berjalan lurus di depannya, maka dia ikut lurus. Ini namanya kita. Tetapi kalau mendahului atau berbeda dari jalan Rasulullah SAW, maka itu bukan hal kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perkara tiba ini sebagai sebuah nikmat, sebagai ujian Seorang yang mengaku dia cinta kepada Allah Dia akan diuji Dan Allah subhanahu wa sebutkan Ujiannya itu bukan Perkara yang lain Allah sebutkan satu hal dalam surah Al-Imran ayat puluh satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah Allah menjadikan satu hal Satu perkara yang menjadi tolak ukur Apakah dia itu benar cinta kepada Allah atau tidak Kul kuntum tahdibun Allah Katakanlah Muhammad SAW Kepada mereka Bila kalian benar mencintai Allah Maka ikutilah Ikutilah Rasulullah SAW yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum maka saya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sampai di sini cuma pembahasan kita pada malam hari ini. pun pembahasan di pekan yang akan datang, insya kita umumkan pada waktu yang akan datang di Bila dan langsung uh, mengumumkan pembacaan atau penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan ini semata-mata kekurangan dan keapaan dari kami kita akhiri subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh